kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca dan memahami Al-Qur'an. E, untuk pembacaan Al-Mushaful Murattal untuk besok bisa dipersiapkan surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 59 ya. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Jasiyah ayat 1 sampai 18. Surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 59 Kemudian diteruskan dengan surat Al-Jasyah ayat 1 sampai ayat 18. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemari Jakarta, talim kita pagi ini kita masih di surah ke-67. Surah Al-Mulk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali taklim kita pagi ini kami buka dengan membaca surat Al-Fatihah.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 الغيوب فلا يبوت شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik sebelum ke tafsir, kita lihat terjemah perkataannya terlebih dahulu. ibu dan bapak yang memiliki inayah ya. Inayah jilid ke-10 juz ke-28 dan 29 ada di halaman 166.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 Dan di cetakan Indonesia biasanya di atas alifnya ada sukunnya atau ada juga nanti e, alifnya itu kayak kayak gitu lah kayak ada kepalanya gitu kayak ada benderanya wa innama ana nadhirum mubin itu kalau yang pertama kan panjang tetap ya di surat ini juga sama naknya nahnu itu yang ini yang ayat 10 wa qalu وقالوا لو كنا نسمع نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ada di eh, nak-naknya yang bukan saya ya bukan bukan ana itu tetap dibaca panjang itu jadi anak yang berarti saya, mutakalim wahdah, itu dibaca pendek. Mutakalim wahdah. Nah, itu ya. Nah ini. Coba kita lihat artinya ya. Terjemah perkatanya. kul Katakanlah. Huwa dia Allah. Dialah Allah. Alladhi yang. Zara'aku menjadikan kamu berkembang biak. Di mana? Fil ordi dibuka bumi. Wa ilaihi dan kepadanya lah kepada Allah tuh syarun kamu akan dikumpulkan. Itu kan berhubungan dengan ayat yang kemarin kal azalzalah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sebesar apapun amal yang kita perbuat akan dipertimbangkan juga dosanya <laughs> itu ya. Nanya adu dispensasi untuk orang yang beriman. Kalau kebaikan itu berlipat sepuluh bahkan sampai tujuh ratus bahkan di orang mukmin yang berbuat kesalahan di, diberi kesempatan oleh Allah untuk dihapus delete ya <laughs> kalau di komputer untuk dihapus di tip E kalau dulu mas sekarang nggak ada tip E kalau di komputer udah canggih udah bersih aja kan dihapusnya bersih seperti nggak ada dosa itu gambaran orang yang beriman ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Wayakuluna dan mereka berkata, Mata kapan hada ini al-wa'du janji atau ancaman in kuntum jika kamu adalah sadiqin orang-orang yang benar. Qul innamal ilmu indallah وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ Kul katakanlah, innama sesungguhnya, hanyalah al-ilmu pengetahuan itu. Indallah di sisi Allah. Miliknya Allah. Fama utitu minal ilmi illa qalila. Jangan sombong, kita dikasih ilmu oleh Allah cuma sedikit saja. Supaya apa? Supaya saling menghargai satu dengan yang lainnya. Al-mutakabir itu hanya bajunya Allah, milik Allah, tidak boleh sombong manusia. Wa innama dan sesungguhnya hanyalah anak aku kata Allah. Nazir seorang pemberi peringatan mubin yang nyata. Itu. Itu dulu ya. Sedikit-sedikit -sedikit perkatanya. Nanti diulang-ulang sampai tak tafsirnya habis. Coba kita lihat ya. Tafsirnya eh, kita lihat dari tafsir Al-Misbah dulu hab ya. Pak Kores halaman 350 volume ke-14. Tafsirnya kita masih di ayat ke-9 dan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana. nanya di sini ya. ya. قد جاءنا نذير فكذبنا وكل ما نزل الله من شيء من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو لا نسمع عين وقالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Mereka menjawab, Iya telah datang kepada kami. Kan malaikat, apakah sudah ada datang utusan orang yang memberi peringatan kepada kamu? Ini kan ngenyek gitu kan. Di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوجن سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير apabila mereka akan dilemparkan ke dalam ke, ke dalam neraka mereka mendengar ya suara yang mengerikan sedangkan ia menggelegak hampir-hampir saja ia terpisah-pisah disebabkan oleh amarahnya nah setiap kali dilemparkan ke dalam ke dalamnya sekumpulan eh, orang-orang uh, orang -orang kafir ini Penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka. Pertanyaannya ngenyek gitu loh. Apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan gitu kan? Dijawab di ayat ke-9-12-nya. Mereka menjawab, ya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Lalu kami mendustakan dan kami mengatakan, <clears throat> Allah tidak menurunkan sesuatu pun. <clears throat> kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau berakal. Nih, ini yang katakan ya orang kafir itu tidak punya otak, tidak punya akal ini. Sekiranya kami mendengarkan atau berakal, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yang gaib bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar. Tadi yang saya katakan itu. Jadi orang mukmin itu diberi kelebihan. Kalau dia berbuat salah, dibayarnya, dibalasnya satu. Itu ya, disiksanya. Tapi kalau berbuat kebaikan, 10 sampai 700 kali lipat. Dan orang mukmin itu diberi kesempatan untuk didelai dihapus dosa-dosanya ya. Itu kan dengan wudhu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Tapi itu tadi, ingat, Jangan suka menganggap remeh dosa kecil. Karena dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Rasulullah memberikan gambaran saat di padang luas. Ingin ingin masak masakan koki. Wah nggak ada kayu bakarnya. Ya udah kamu cari. Nah setiap orang bawa kayu bakar satu. Kalau kali seratus banyak kan. Kayu bakarnya banyak. Kemudian dinyalakan, dibakarlah. Itulah gambarannya dosa-dosa kecil. Bisa menjadi dosa besar membakar. Nah ini Pertanyaan para penjaga neraka sebagaimana terbaca pada ayat yang lalu rupanya diduka oleh para penghuni neraka sebagai pertanyaan sungguhan. Sehingga mereka menjawab dengan jujur dengan harapan itu dapat meringankan siksa atas mereka. Gitu kan? Mereka jujur tapi udah gak ada artinya. Udah di neraka kan? Udah mau dimasukkan ke neraka. Dia berharap orang kafir ini ya udah jadi diringankan gitu ya jujur kan biasanya kalau di pengadilan karena jujur harusnya 10 tahun di penjara jadi dikurangi. Ini udah nggak bisa lagi gitu. Karena udah di sana, udah di alam di alam pembalasan. Mereka menjawab, "Ya, yakni benar telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Lalu kami mendustakan apa yang disampaikannya dan kami mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun." Para penjaga neraka yang mendengar jawaban penghuni neraka itu menampik dan berkata kepada mereka bahwa kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka orang-orang yang tersiksa di neraka itu berkata juga kepada penjaga neraka atau kepada rekan-rekan mereka yang juga tersiksa. Sekiranya kami mendengarkan guna menarik pelajaran atau berakal, yakni memiliki potensi yang dapat menghalangi kami terjerumus dalam dosa. Niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Demikian diucapkan ucapan itu, mereka mengakui secara sungguh-sungguh dosa mereka. Pada saat itu tidak lagi berguna pengakuan dan penyesalan. Maka kebinasaanlah yang wajar dijatuhkan Allah atau semoga kebinasaan itu jatuh bagi orang-orang yang ber, yang bakal menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Setelah menjelaskan keadaan dan perolehan orang-orang kafir, maka sebagaimana kebiasaan Al-Quran, kini dijelaskan keadaan dan perolehan lawan mereka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kagum, lagi takut kepada Tuhan, pembimbing dan pemelihara mereka yang gaib, yakni padahal Tuhan mereka itu tidak nampak oleh mereka. Atau mereka takut dan kagum kepadanya, walau mereka itu sendirian dan tidak terlihat oleh siapapun. Nah, bagi mereka orang-orang yang beriman ini, yang takut dan kagum itu ada disediakan ampunan yang luas atas dosa dan kesalahan mereka dan pahala yang besar atas amal-amal kebajikan mereka. Ayat ini memberikan gambaran seorang mukmin pun tidak terlepas dari kesalahan. Mungkin sesekali dia berbuat salah, tapi saat dia salah selalu kembali selalu tubuh ilallahi taubatan nasuha selalu kembali kepada Allah, bertobat, Nah, disiapkan ampunan, disediakan pahala. Nah, firmannya in antum illa fi dhalalin kabir ini kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Tidak dipahami sebagai lanjutan ucapan penghuni neraka itu. Karena jika ucapan itu lanjutan dari ucapan yang lalu, tentu ia akan berbentuk tunggal. Sebab tentulah mereka mengarahkan seruan itu kepada nazir atau pemberi peringatan yang pada ayat di atas menggunakan bentuk tunggal. Nih, Al-Biqai memahaminya sebagai lanjutan ucapan mereka karena ulama ini memahami kata nazir dalam arti jenis pemberi peringatan sehingga ia menunjuk kepada jama. Ini sekaligus mengisyaratkan bahwa jawaban penghuni-penghuni neraka itu kendati pemberi peringatan yang datang kepada mereka berbeda-beda. Namun tetap saja sikap dan jawaban mereka sama. Orang kafir itu tidak punya otak, tidak punya akal. Walaupun sudah diberi peringatan, tetap aja siapapun yang datang kepada mereka, jawabannya sama seperti itu. Mereka tetap kafir. Nah, kata nakil, nakilu ter terambil dari kata akala yang berarti mengikat ya, akola bukan akala, akola ya. Naqil kan kof. Akola yang berarti mengikat. Potensi yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam dosa atau pelanggaran dan kesalahan dinamai akal. Nah, jika seseorang tidak menggunakan potensi itu, maka Al-Quran tidak menamainya berakal. Nih, itulah yang juga diakui oleh, diakui oleh para penghuni neraka sebagai terbaca di atas. Dengan demikian, bisa saja seseorang memiliki daya pikir yang sangat cemerlang, tetapi ia tidak memiliki, tidak berakal. Karena ia melakukan aneka dosa dan pelanggaran. Sejalan dengan makna ini diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Nabi berkata kepada Nabi bertanya, alangkah berakal berakalnya si A yang Nasrani itu? Nabi menjawab apa? Kata Nabi, tidak seorang kafir tidak berakal. Tidaklah engkau mendengar firman Allah, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Ini Nabi yang menjawab. Jadi orang Nasrani, orang kafir itu <laughs> tidak berakal. Sekiranya kami mendengar atau berakal, nih, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Demikian diungkapkan Al-Qurtubi saat menafsirkan surat At-Tur surah ke-52 ayat 32 dilihat nanti ya. Sedangkan kata zam, zambun dosa ya, zunub dosa, walaupun sepintas mengesankan tunggal, tetapi yang dimaksud adalah jamak. Karena kata tersebut juga dapat mempergunakan masdar, kata jadian yang dapat berarti tunggal dan juga jamak. Kalau kita memahami tunggal, maka dosa yang dimaksud adalah mempersekutukan Allah. Karena dosa inilah yang bila dibawa mati tidak akan diampuni oleh Allah. Sedangkan bila Anda memahami dalam bentuk jama, maka dosa-dosa mereka itu adalah segala macam pelanggaran yang mereka lakukan. Sedangkan kata suhko, suhkon, suhko dihentikan, pada mulanya berarti jauh. Kata ini uh, oleh ayat di atas digunakan untuk menggambarkan kejauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah pastilah akan binasa. Karena itu kata tersebut dipahami juga dalam arti kebinasaan. Nah, sedangkan wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dan rahasiakanlah perkataan kamu atau lahirkanlah. Sesungguhnya dia dialah Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apakah dia yang menciptakan tidak mengetahui? Padahal dia maha luas lagi maha mengetahui. Nih, sementara ulama menyebutkan bahwa ketika turun ayat-ayat yang lalu, kaum musyrikin saling menyarankan supaya jika mereka berbicara, agar berbisik-bisik. Harapan apa? biar Muhammad dan pengikutnya tidak tidak mengetahui <laughs> gitu kan sehingga tidak didengar oleh Tuhan Muhammad itu kata mereka nah saran mereka ini ditanggapi oleh Al-Qur'an dengan tantangan bahwa lakukanlah sesuatu secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dan rahasiakanlah perkataanmu itu sehingga tidak didengar oleh siapapun atau lahirkanlah perkataan itu dengan suara keras keduanya sama saja bagi Allah Bahkan yang terbetik dalam pikiran kamu atau terpendam dalam dada kamu pun diketahuinya. Karena sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui segala isi hati. Serta detak-detik yang terlintas dalam benak. Nah, apakah dia yang mencipta semua makhluk termasuk menciptakan kaum kaum manusia? Wahai manusia tidak mengetahui. Mustahil dong ya. Allah yang menciptakan manusia awal tidak tahu tentang tentang manusia tentang makhluknya. Nah, kemudian yang menyandang sifat latif menurut Imam Al-Ghazali adalah siapa yang mengetahui rincian kemaslahatan dan seluk beluk rahasianya yang kecil dan yang halus sekalipun. Kemudian menempuh jalan untuk menyampaikan kepada yang berhak. Penyampaian secara lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Yang dapat menyandang sifat ini secara sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali memberi contoh antara lain bagi Allah memelihara janin dalam perut ibunya dan melindunginya dari aneka kegelapan. Memberinya makan melalui tali pusar sampai lahir. Kemudian mengilhamkan untuk menyusu tanpa diajar oleh siapapun. <laughs> Ini ternyata belakangan susu di kita banyak bermasalah. Nah, ternyata, ternyata Eh, menurut dokter kemarin di televisi itu eh, sistem pendidikan di kita salah katanya. Jadi orang yang lahir itu dijauhkan dari bayinya. Padahal harusnya didekatkan. Langsung supaya terangsang. Supaya jadi mereka mau menyusu anak bayi itu. Dan awal-awal itu susu yang pertama tuh baik. Itu kan suka di rumah sakit atau di mana. Setelah melahirkan dijauhkan. Jangan. Gitu. Dan ASI itu lebih baik. Nah ini. Mengilhamkan. Bayi itu tiba-tiba mau gitu ya dengan ibunya. Setelah itu menghamparkan aneka rezeki yang melebihi kebutuhan mereka dan dalam saat yang sama tidak membebani mereka dengan beban yang melebihi kemampuan. Al-Khabir adalah yang maha mengetahui rincian sesuatu sehingga sekecil apapun. Itu ya, itu dulu ya. Eh, dikit dikit demi sedikit aja. Jadi eh, terjemah perkataannya kita usahakan diulang-ulang. Karena al-mulknya belum selesai. Itu. Nanti sebentar lagi kan bulan Maulid. Kita kupas tentang sejarah Nabi. Kenapa sih kita harus cinta kepada Nabi? Apa lebihnya Nabi itu? Nah, kalau tidak tahu kan kita biasa-biasa saja. Setelah tahu baru kita takjub keluhuran kemuliaan sifat dan akhlak Rasulullah. Gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Siti Aisyah, akhlak Nabi itu Al-Quran Itu Baik, iya kita kasih kesempatan dulu ya Kami kasih kesempatan untuk ibu dan bapak Surah Al-Muluk dibaca ya Kan tadi terjemah perkata Oh ya untuk ibu dan bapak yang besok akan hadir hari Sabtu asin. Jangan lupa membawa eh, terjemah Departemen Agama Karena kita selain belajar tajwid Belajar tahsin, lagu, belajar makhraj Kita juga akan membahas tema-tema Al-Quran misalkan sebetulnya dari indeks Quran ya eh, kita di komputer lebih canggih lagi lebih bagus karena langsung temanya ada ayatnya aja ada nomor-nomor langsung keluar ayat dan penjelasannya jadi kita akan mulai menjelaskan indeks Quran indeks Quran yang ibu dan bapak sudah miliki juga dibawa yang warna biru itu ya biru laut nah itu bagus jadi kita akan menjelaskan misalnya tentang iman tentang iman itu ada di surat apa aja tentang infak, tentang taubat, tentang zakat, tentang akhlak Nabi. Nah, di surat apa saja. Itu kita kan kadang-kadang ya Pak saya juga bisa sih itu mah. Tapi kan malasnya itu loh. Kalau bersama ternyata enak. Nah, jangan lupa hari Sabtu tahsin, tahsin seperti biasa materinya belajar membaca Al-Qur'an, tajwid, nah kemudian tematik. Tema-tema ya. Nah, kalau minggunya kan bahasa Arab terjemah perkata nanti ke sana. Dan hari ini jangan lupa, pada sholat Jumat, kita akan ada kajian di Jalan Kartini 58. Sayang kalau nggak datang, karena apa? Perlengkapannya cukup canggih. Ya, tadi malam saya juga e, memberikan pengajaran ya, Mas Indra, ini Pak Uda, mereka juga pakar-pakar IT, teknologi. Kata dia, Wish, Alhamdulillah sudah cukup lumayan ya. Karena kita sudah, di komputernya sudah ketikan Arab, dan semua kita lagi membuat Al-Qur'annya bisa berjalan berwarna seperti karaoke gitu ya. Eh, sudah ada sekarang tapi umumnya cetakannya cetakan Timur Tengah. Eh, dan belum ya masih ya, ya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita akan bikin pakai cetakan Indonesia. Dan sekarang sudah ada IT eh, softwarenya ini dari Mas Adit nih ya. Yang Diberitahu tentang Camtasia. Wah, jadi setiap gerakan komputer bisa direkam. Jadi apa kalau saya sedang ngajar pakai infokus, pakai komputer, nah materi itu bisa diberikan kepada orang di tempat lain yang tidak hadir. Makanya kemarin ada yang SMS, Pak Hari kebetulan anak saya di Abu Dhabi, kata Ibu Samsudin. Nah, kata Ibu Jubaidah di Bekasi, Ibu, eh, Ibu Nur Baidaya di Bekasi, ada Ibu Jubaidah di eh, Kampung Manggis. Saya juga punya anak di Australia, dikirim. Iya, gampang nanti tinggal dikemas di sini, kirim kepada mereka. Kita akan berbagi. Bahkan ke depan bisa dibuatkan lagi dibikinkan websitenya biar semua orang bisa mengakses di di internet. Insya Allah. Baik, ayat ke-15 ya. Jadi jangan lupa hari ini yang punya waktu, ibu dan bapak, bebas siapa aja. Dan kita siapkan uh, gratis teks-teksnya. Ini ya. Jadi kalau nggak hadir, sayang. Teks-teks ini berguna untuk tutor untuk para pengajar memberikan pengajaran ah, kalau istilah dulu di, di SPG itu di tempat guru atau di IKIP itu alat peraga. Jadi alat peraganya ada. Nah, jika ingin berwarna tinggal di print berwarna. Kalau enggak pakai stabilo atau spidol. Lumayan bermakna sekali ya. Jadi kalau enggak hadir eh, nggak bisa diberikan gratis. Jadi silahkan fotokopi sendiri gitu. Baik di ayat ke-15 surah ke-67 ya ini kami harapkan yang masuk adalah kelas C yang se sekarang sudah menjadi kelas B. Ini ya jamaah kami juga Ibu Fad, ini Adinda dari Bapak Mar'i Muhammad ya. Ini juga tengah sakit mudah-mudahan cepat sembuh Ibu ya. Ini karena selalu berpikir juga tentang anak-anak yatim kami. Jadi silahkan untuk ibu dan bapak yang ingin membantu anak-anak yatim kami. Anak yatim kami juga perlu perlu biaya ya. Silahkan datang ke rumah yatim. Di, kami tengah ya selain memberikan pengajaran untuk umum, ibu dan bapak juga anak-anak yatimnya. Baik. Ayat yang ke-15 ya, nanti masuk aja ke 0812. Eh, kebetulan teleponnya ke handphone aja lah ya. Ke 0812 828 7881. Nah, dibuka ya ke sana silahkan. 0812 828 7881 situ ya yang ingin belajar uh, apa huruf uh, ini sudah siap disiapkan kaset-kasetnya ya kemarin ada yang dari Bandung uh, ada yang masuk ya kita coba assalamualaikum assalamualaikum oh silahkan ya ayat ke 15 أعوذ billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء Gak bisa di silent. Yes. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. iya. Dari pertama ya Pak ya. Dari ayat 15 Ibu hari ini. Oh, saya dihafal nih Bapak. Iya, dihafal tapi sudah ayat 15 sekarang. Iya. Dari iya. huwalladi, huwalladi. Huwalladi. Heeh.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 Kenapa telepon ibu? Ya. Telepon ibu kenapa gara mesek? Iya kenapa? Itu uh, kabel spiral itunya mau putus bisa. Iya. Famsu fi manakibiha dari famshu. Famshu fi mana. Pinya panjang atau bi? فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور شن بسر وإليه النشور وإليه النشور أأمنتم أأمنتم أأمنتم من في السماء Aamin aamintum Aamintum man fis Mannya sama- ihfa. Ihfa. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور Aamintum man Mannya fis ihfa. أأمنتم من ihfa. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون فكيف Eh, eh, bukan pakai pak. Nggak ada paknya di situ. Fasata'lamuna kaifa nazir. Nggak ada paknya, Bu. Nggak ada paknya. Fasata'lamuna kaifa bukan pakai pak. Fasata'lamuna kaifa nazir. فستعلمون كيف نذير Pendek, Lin. Kaifa nazir. كيف نذير Terima kasih, Ibu. Iya. Ter- eh, teleponnya diperbaiki lagi ya nih, Bu Marsa. Oh, ini ya, baru. Iya, rusak. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebarsek ya. Baik di 0812 828 7881. Kemarin ada juga Pak Ari kosmetik boleh nggak sih? Selama bahannya halal boleh. Tapi yang jadi permasalahannya kan kadang-kadang bahannya itu.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 Jangan Bismillah. Enggak, gini Bu ya. Lagu boleh, tapi tidak iya. boleh mengalahkan tajwid. Harus tunduk pada tajwid. Iya, Bis Bismillahirrahmanirrahim. Geliknya di ujungnya aja, jangan Bismillah, iya, jangan atuh. Ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ولقد Iya, walaqad. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسك Mayum, mayum, jangan mayum, mayam, mayum. Doma. Iya, ما ma. يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Nah, iklab bagus tapi ada samar sedikit gini ya. Yang mana Pak Ustaz? Iklabnya ada samar sedikit. Seperti ini bacanya. In sebentar didengar ya. Innahu bikulli syai'in syai'in kayak Ihfa Sapawi. Syai'in basir. Jangan syai'im, jangan M sempurna, jangan. Samar sedikit, ya. Oh, gitu ya. Mm -mm, itu Ihfa Sapawi. Sama seperti Ihfa Sawa iya, iya. iklab tuh. Ya, innahu. Innahu. Innahu bikulli syai'in basir. Basir, ya, basir. Sodnya kurang mantap. Basir. Oh, gitu, ya. Gitu. Terusin aja dulu. Am. Ya, nah, Ibu, ah, jangan jangan. Am, jangan. Am. M-nya yang ditahan. Am, aman, hadan. Gitu, jangan am, jangan. Ya. جند جند لكم ينشركم من دون الرحمن Di sodnya belum mantap nih, Bu. Sodnya gini, Bu ya. Ya sad salat baso. Ya suruk sad. Ya surukum anginnya pelan. Ya surukum salat salat baso Iya. so salat. Nah, itu sadnya belum mantap dilatih nanti. Iya, iya. Diterusin dulu inil kafirun. Inil kafirun. Diterusin. Dari mana? Oh. Dari Inil ke Inil kafiruna illa fi Baik, Ibu terima kasih. Secara umum Ibu sudah sudah bagus, hanya ya. uh, masih Satu iya. Madnya masih kepanjangan kurangi sedikit ya. Iya. Sama sodnya diperbaiki. Iya, iya. <clears throat> Baik. kasih, Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya juga sudah bagus ya. Iya, dilatih aja nanti. Baik, kami teruskan kembali sekarang ayat yang ke-21 ya. Di 0812 8287881. Kemudian ada juga yang di, dari Bandung ya, Ibu. Saya mau bagi-bagi buat uh, veteran. Ush, bagus ya, silahkan. Hmm. Tapi itu tadi berbagi gitu. Nah, ada yang masuk lagi ya. Ini lagunya ini apa? Opik. Aduh, radionya Bapak dikecilkan, Ibu. Uh, radionya dikecilkan atau dimatikan aja. Ibu dan Bapak dengar di handphone atau di telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan Fauzan. Bapak Fauzan. Di mana Pak Fauzan? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silakan. <clears throat> Ayat ke-21 ya. Ayat ke-21, Pak. Mm -hmm. Tahunnya bukan begitu. Nah, belum kelas C ini berarti, belum kelas A nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. A'u alif dan ain. A'u A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana Pak Ustaz? Dari ayat 21. aman itu ada. Amman hadzallazi yarzuq Amman hadzallazi yarzuqum yarzuqukum Bapak harusnya kelas D dulu besok nih, belum kenal hurufnya. Ini untuk yang sudah mahir hari ini. Gimana tuh? Gimana? Boleh besok Bapak masuk lagi? Ah, iya. Ya. Hmm, hmm. ya satu ayat diselesaikan dulu ya. Nah, Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ya, selesaikan satu ayat. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Rizqah pendek. Rizqah rizqah gitu. Ya terus balaju. Bala balaju. Bukan, gini. Ini Pak. Bal balaj balaju fi utuk utuwi wa nufur. Balaju. Bukan balaju, itu balado atau gini. Bal balaju itu bal lajju fi utuwi wiu fi utuwi wa nufur fi wiu baru bisa kan wiu buku utuwan fi utuwi uh, Bapak masih di kelas B ya masuknya jangan di kelas C karena ini haknya kelas C kelas A jadi kasihan mereka ya Bapak besok masuk lagi ya iya Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hianat juga kan? Karena sekarang hari ini miliknya kelas kelas C, kelas C itu sekarang jadi kelas A. Gitu. Jadi yang belum lancar besok ada ya satu hari be, Sabtu Minggu mah umum ya. Nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Radionya dikecilkan aja, volumenya, radionya dimatikan. Iya. Ah, ibu nggak paham. Jadi kalau masuk ke handphone, radio ibu matikan aja, dengarnya di handphone sudah ada suara saya gitu ya. Kayak biasa bertelepon aja. Radionya dimatikan di sana. Kalau pakai handphone ke handphonenya, gitu. sudah kedengaran kan suaranya. <clears throat> Itu. Jangan lupa hari ini ibu dan bapak yang memiliki waktu untuk hadir di Depok Jalan Kartini 58 pada sholat Jumat. Itu silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Rafia. Baik, silahkan. Ayat? Ayat ke-21. Diulang lagi. Aman ya, Pak? Iya, betul. Mangga. Radio Ibu dimatikan aja. Ah, baik, baik. radio Ibu matikan. Ibu dengarnya di handphone aja, di telepon. Ada. Iya, silahkan. Eh, kenapa gemar segemar? Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sedikit. Ibu, uh, uh, kabel spiralnya jangan digesek-gesek ya, bersok tuh. Gitu. Uh, uh, jangan digersek-gersek jadi bersok. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Madnya kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم Anya jadi ihfa. لكم السمع والأبصار والأفئدة Angnya jadi ihfa, Bu. Qul huwallazi an an ihfa samar. Diulang. الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين zai tadi ya. Falamma ra'awhu zul agar apa dikit. Bukan jim tapi zai. Ya. Falamma ra'aw Falamma ra'awhu zul Ra'aw bukan ra'aw, ra'aw. Ra'aw. Heeh, karena bunyi a, kalau bunyi o, so, iya, bunyi a ini hurufnya. Falamma ra'aw Falamma ra'awhu zul Hunya pendek. Ada ada huruf mati kan ke uh, lain uh. halaman jadi agak ini Pak. Falamma ra'auhu zul gitu. Falamma ra'auhu si si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه ت... وعليه توكلنا Jangan ditahan. Wa alaihi tawakkalna. dari Jepang. Wa alaihi aja. Wa alaihi. Wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma Jangan sin, sad. In as sad. Jangan sin. Qul ara'aytum in Jangan diputus. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum itu. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum Kumnya ihfa sapawi. Faman ya'tikum Muhammad. Famai. Ya? Faman ya'tikum bagus, suara ibu juga bagus. Ya, tinggal banyak latihan tajwidnya ya. Baik ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ibu. Jangan lupa untuk ibu dan bapak yang punya waktu hari ini pada Jumat di Kartini 58 atau besok di rumah yatim Sabtu dan Minggu ya. Silahkan informasi ke 0812 828 7881. 0812 881 Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang berkarib maupun yang tidak berkarib, teman sejawat, orang musafir, dan budak belian yang menjadi milikmu. Surah An-Nisa ayat 36. Sembilan tujuh koma sembilan FM Radio Kayu Manis Jakarta. warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Jumat tanggal 29 Februari 2000